Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha la tuhsuha والصلاة والسلام على الرسول الكريم الرحمة المحداة حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد اللهم يا ربنا اجعلنا من الشاكرين وارزقنا شكر نعمك اللهم يا ربنا بلغنا مكة وارزقنا زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم واخسرنا في زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لواء حبيبك سيدنا محمد أما بعد yang kami muliakan para alim ulama bil khusus orang tua kami Hadratul Syekh Al-Fadil Syekh Masyudi dan juga para asatid hadirin hadirat yang semoga senantiasa mendapatkan karunia nikmat istiqamah dari Allah Subhanahu wa taala hingga apa yang kita lakukan saat ini adalah menjadi sebab kita bertemu kelak di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah mendengar tentang bersyukur atas nikmat. Di antara yang harus kita hadirkan di bulan ini adalah syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dari harta yaitu dengan cara kita gunakan sebagian harta kita untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi yang menjadikan seseorang bisa sampai kepada hakikat haji adalah makna kerinduan di dalam hatinya sehingga biarpun orang itu tidak pernah sampai ke Makkah karena tidak mempunyai harta, tidak mempunyai kemampuan, tidak bisa istitoah, akan tetapi ternyata di dalam hatinya penuh kerinduan dengan Makkah maka ketahuilah ibadah-ibadah yang dilakukannya seperti sholat duhanya atau sholat jumat yang dilakukannya adalah menjadi pengganti daripada ibadah haji dari segi pahalanya. Jadi kalau disebutkan banyak seperti yang melakukan sholat empat rokaat atau dua rokaat bukan rokaat dua rokaat di saat terbitnya matahari maka ia seperti seperti orang yang mendapatkan pahala al-hajjati wal umrati tamataini tamataini tamataini disebut oleh Rasul tiga kali seperti mendapatkan pahalanya haji dan umrah sempurna sempurna sempurna itu adalah bagi yang merindukan Makkah. Seorang fakir yang melakukan sholat Jumat maka ia mendapatkan pahala haji kalau memang di dalam hatinya ada kerinduan kepada pahala haji. Yang berpuluh-puluh kali ke Makkah tapi tidak ada kerinduan yang didapatkan hanya gelar haji sebelas kali. Tapi tidak mendapatkan pahala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang perlu kita tumbuh suburkan pada detik ini dan saat ini adalah makna kerinduan kepada Makkah. Maknanya adalah kerinduan kepada Allah, kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Anda insya Allah yang belum pernah haji akan melihat manusia yang berbondong-bondong memasuki Makkah, Masjidil Haram dari bermacam-macam pintu yang ada dan dari setiap pintu itu nanti masuk ke dalam menuju Ka'bah. Semoga anda adalah termasuk orang yang menyaksikan dan disaksikan pada saat itu. Anda akan menyaksikan orang yang berbondong-bondong di saat pertama kali memasuki masjid. Mereka rindu kepada Ka'bah tetapi belum bisa melihat Ka'bah. Ia melongo, ia melihat ke depan, terus ke depan karena Ka'bah masih jauh dari pintu masjid. Ia berusaha untuk mencari yang namanya Ka'bah untuk melihat Ka'bah berdesak-desakan orang Anda saksikan saat itu nanti. Orang menuju ke mata mereka tidak melihat ke kiri ke kanan yang ia pandang adalah kekosongan di tempat yang jauh karena Ka'bah belum terlihat. Hingga di saat mereka bisa melihat makhluk Allah yang bernama Ka'bah Ka'bah benda segi empat warnanya hitam, Anda menyaksikan mata mereka mengucurkan air mata. Ada apanya dengan batu hitam? Ada apanya dengan benda yang berbentuk segi empat yang berwarna hitam itu? Orang Bleret yang kaya raya bisa membeli di alun-alun sana, membuat di alun-alun, membangun persis dengan Ka'bah segi empat. Akan tapi kalau orang melihat tertawa bukan menangis. Ada apa dengan Ka'bah? Coba kalau ada orang kaya di pleret membangun Ka'bah di pleret, kita kira orang tertawa atau menangis? <laughs> Orang akan tertawa, akan tapi orang melihat Ka'bah menangis sebab hakikat yang dilihat bukan benda segi empat. Sebetulnya yang mereka rasakan adalah sambung dengan orang yang pernah melihat Ka'bah 1400 tahun yang lalu. Sayyidina Umar ibn al-Khattab di saat mencium hajar aswad. Setelah mencium hajar aswad, Sayyidina Umar berkata, Hai batu hitam, engkau tidak bermanfaat dan engkau juga tidak membahayakan. Engkau tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberikan kebahayaan. Dan sungguh aku tidak akan menciummu kecuali karena aku pernah melihat Rasulullah menciummu makna sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sungguh bagi para kekasih-kekasih Allah berindu Makkah berindu Rasulullah semua kota Mekah akan mengingatkan Rasulullah itulah makna haji yang sesungguhnya bukan belanja di pasar seng yang sekarang sudah digusur barangkali yang pernah ke sana Bukan kerjaannya mencari kerudung, eh tak tahunya di Tegal Gubuk banyak. Apa itu? Akan tapi untuk menghadirkan makna kerinduan dan sungguh setiap orang yang ke tempat-tempat yang pernah diinjak Rasulullah yang dilihat adalah Rasulullah. Melihat guathur Rasulullah yang ia rasakan. Dia melihat kota Makkah Rasulullah yang dirasakan. Dan inilah makna kerinduan yang harus kita hadirkan. Dengan kerinduan inilah maka akan muncul makna syukur yang tidak punya duit akan berusaha untuk mengumpulkan uang untuk bisa haji. Tetapi jika tidak ada kerinduan biarpun bermiliar-miliar uang yang ia miliki, disuruh haji nanti saja kalau sudah tua. Haji kok nunggu tua? Biarpun muda kalau punya duit, ayo cepat haji. Sebab ada saat ini omongan belum pantas saya haji. Kalau kamu sudah balik, kalau Anda sudah balik. Ini, ini mengatakan para ulama dikatakan ida balak. Jika kamu sudah balik, jika anda sudah mencapai balik, dan anda mempunyai harta wajib sudah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan harta-hartamu. nggak usah ngutang. Hajinya orang ngutang menunjukkan itu adalah orang hanya mencari gelar haji saja. nggak usah ngutang kalau tidak punya duit nggak wajib sudah beres. Sebab ada orang mencoba memaksakan diri pengen haji harus ngutang, ngutang. Haji itu karena Allah, untuk Allah dan nanti Allah yang akan menilai sebagai haji babrur memaksakan diri dengan menghutang dan itu bukan sesuatu yang terpuji. Kalau selagi tidak ada duit maka tidak usah melaksanakan ibadah haji, beres. Tapi ingat yang sudah punya uang tetapi tidak melaksanakan haji kok mati amitatal jahiliyah. Insya'a mata Yahudiyan atau Nasraniyan disebutkan dalam hadis Nabi Matinya dia seperti matinya orang Yahudi dan orang Nasrani. Artinya dosa gede sekali. Bagi orang yang sudah diberi Allah seperti dalam hadis yang diriwatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya orang yang sudah punya kemampuan untuk melaksanakan haji kok tidak haji mati Masya Allah seperti matinya orang Yahudi dan orang Nasrani maka ayo kita segera melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu dan harus diluruskan niat beda loh ya waktu berangkat dan waktu pulang. Ini barangkali ada yang hendak melaksanakan ibadah haji. Kita selalu mengingatkan atau orang yang sudah haji, para haji ingat. Waktu orang mau berangkat ke Makkah dan di saat pulang pun berbeda. Kalau di saat hendak pergi ke Makkah yang dibayangkan adalah Ka'bah, yang dibayangkan adalah Mas'a tempat sa'i, yang dibayangkan adalah sumur Zamzam, yang dibayangkan adalah tempat-tempat istimewa kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi di saat pulang di atas pesawat yang dibayangkan beda. Yang dibayangkan aku nanti disambut oleh orang. Undangan yang dikirim kepada aku pun sudah ada hanya lagi. Ah, jadi berbeda. Di saat berangkat dan di saat pulang inilah setan punya kerjaan menjadikan amal kita tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka peringatan perlu bagi orang yang belum haji yaitu dengan memacu kerinduan dan yang sudah dihaji, sudah haji agar senantiasa dijaga nilai kualitas haji ini agar menjadi haji yang bermakna. Haji bukan untuk sombong-sombongan. Haji hanya bukan untuk bangga-banggaan. Yang haji bangga-banggaan gelarnya haji di dunia saja. Di akhirat dicari hajinya enggak ada. Maka mari kita jaga. Kemudian kita pun harus punya kasih sayang kepada orang tua. Barangkali orang tua kita termasuk orang yang sudah kaya, punya uang, lah kok belum sempat haji. Maka ketahuilah Harta warisannya tidak boleh diwaris kecuali diambilkan dahulu untuk menghajikannya baru sisanya diwaris. Mungkin pernah kita sebutkan di dalam masalah pembagian warisan, warisan hendaknya segera dibagi setelah lima hal. Satu, hutangnya kepada Allah. Hutang kepada Allah ini termasuk urusan-urusan haji seperti ini. Kalau sudah kaya belum sempat haji kok mati, ah kasihan itu orang. Maka dari itu wahai para ahli waris, jangan berebut waris dahulu tapi ambil potong bagian untuk kita hajikan. Namanya haji badal. Ada dengar-dengar di Cirebon ada orang mengatakan haji batal enggak ada. Jumhur ijma ulama haji batal itu ada. Disepakati oleh semua ulama haji batal itu ada. Tapi apa? Yang dibatali adalah orang yang mati atau orang yang memang sudah dinyatakan difonis nggak bisa pergi. Lumpuh setruk tua. Lah itu ma'adub istilahnya. Itu orang yang sudah tidak bisa melaksanakan ibadah haji dengan dirinya sendiri, maka dia saat itu boleh mewakilkan. Dan syaratnya wakil adalah sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Tolong diambilkan, jangan sampai kita hanya senang membagi waris orang tua kita, ternyata orang tua kita disiksa gara-gara tidak haji. Haji batal tidak harus kita pergi. Kalau kita pergi barangkali 30 juta akan tapi kita bisa titip kepada orang yang haji, yang sudah haji, haji kedua. Atau ada panitia-panitia melalui travel-travel dan sebagainya kalau biasanya hanya cukup 6 juta, kalau travel 5 juta, 6 juta. Atau barangkali ada keraguan, wah, jangan-jangan ada, memang ada sebagian yang tidak baik, hanya menerima duitnya, ya sudah nanti saya hajikan sampai di sana tidak hajikan. Barangkali kita bisa melalui orang-orang yang kita percaya di sana, mahasiswa, para santri yang ada di Makkah sana, misalnya murid-murid Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sayyid Muhammad Al-Maliki itu adalah gurunya Habib Migdad. hanya banyak santri. Setiap tahun haji, titipkan saja di sana. Lumayan 6 juta dikasihkan mereka. Senang daripada 30 juta. Sudah cukup. Anda potongkan dari harta yang akan Anda waris 6 juta saja. Serahkan kepada panitia yang biasa mengurusi menggantikan hajinya. Selesai. Setelah itu bisa diwaris. Namanya haji badal. Jangan sampai kita senang membagi waris kita. Lah ini termasuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk anak durhaka yang buru-buru membagi warisan sementara orang tuanya punya tanggungan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diselesaikan. Sudah orang tua dosa, anak pun ikut dosa. Akhirnya anak bapak ahli neraka semua. Nauzubillah min dalik. Jadi ini Kemudian kerinduan kepada Madinah insya Allah akan kita lanjutkan para pada pertemuan yang akan datang kita akan berbicara tentang perjalanan seorang haji insya Allah. Kita akan mencoba menghadirkan sebuah perjalanan barangkali kita akan melakukan satu perjalanan Anda bisa membayangkan bahwa diri Anda saat itu pergi ke Mekah anda akan masuk ke Ka'bah, Anda akan bersa'i, Anda akan wukuf di Arafah, Anda akan ke Muzdalifah, Anda akan melempar jumrah, Anda akan tahallul terus sampai Anda ziarah kepada Nabi Muhammad bagaimana Anda bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan haji itu gampang. Ibaratnya tidak usah ikut manasik pun ada jadi, beres. Gaji gampang. Yaitu dengan cara diajak seseorang itu untuk menghayalkan sebuah perjalanan, untuk membayangkan sebuah perjalanan. Tapi kalau pakai buku dan tulisan, susah pahamnya. Kita punya guru ngajari kalau ngajari orang haji jangan ditulis. Kalau ditulis tambah bingung. Ini adalah ihram, setelah ihram di bikotnya nanti masuk tulisannya adalah setelah ihram, ah nanti tawaf, setelah tawaf sa'i ya, enggak ketemu. Ajak saja dia berjalan sampai di mana Anda saat itu Anda akan masuki kota ya, ah, insya Allah sampai keluar daripada Makkah, ia sudah bisa membayangkan hajinya. Sampai di Mekah sudah kebayang hajinya. Ini, kemudian ini adalah di antara syukur nikmat ya. Diperhatikan masalah haji jangan nunggu tua. Kalau sudah tua ibadah nggak bisa sempurna, ada sakit pinggang, asam urat, tawaf nggak bisa, segala macam. Mumpung muda. Ada yang mengatakan, saya nggak pantas kerjaan saya kayak gini kok haji. Oh bagus, haji berubah. Tambah gitu. Jangan sampai gara-gara muda kita ini malah tidak melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji adalah maknanya rohaniat, ya maknanya makna kerinduan kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Adab Sulukil Murid. Itu tadi mukaddimah untuk melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Timyati tentang syukrun nikmati kita sudah sampai kepada ini dicetakan salah ini Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi wa bi ulumikum fid darain amin ila qala Insyaallah jelas ya. Ini yang sering dilupakan adalah itu tadi mohon maaf masalah orang tua yang sudah meninggal belum dihajikan. Orang tua yang belum meninggal belum dihajikan. Tapi ingat, kalau orang tua Anda meninggal dalam keadaan melarat, tidak wajib bagi anak untuk menghajikannya. Tapi suatu keutamaan. Karena selagi bapaknya meninggal dalam keadaan melarat, tidak wajib. Ya, jangan sampai pulang nanti memaksa diri kita, aduh ibu saya belum haji ini ini. Tidak wajib. Tetapi jika Anda menghajikan orang tua yang mati dalam keadaan melarat, itu merupakan keutamaan. Keutamaan bagi Anda. Ya. Termasuk bekti ya, bekti kepada orang tua yang sudah meninggal, Anda melaksanakan haji atau menghajikannya dengan haji batal ya. Uh, itu termasuk satu keutamaan. Jadi yang banyak dilupakan orang saat ini adalah hal yang semacam ini. Haji batal. Kita sudah sampai kepada bab akhir ya. Insyaallah malam ini sekaligus malam doa. Nanti insyaallah doa akan ditutup oleh Al-Mukarram Syekh Masyudi karena kita sudah hatam kitabnya Adab Sulukil Murid dan akan segera kita ganti. Kemarin kita sudah membaca beberapa ayat yang menunjukkan bahwa seorang murid, seorang santri yang sesungguhnya itu haruslah ia orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patuh kepada apa yang disabdakan Nabi, menyambung hati dengan Nabi, yang dicintai Nabi harus dicintainya, yang dibenci Nabi harus ia berusaha untuk membencinya. Dalam banyak ayat sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu wa ma'atakumur rasulu fakhuduh wa manahakum anhu fantahu dan seterusnya fatarahu kata Imam Haddad maka engkau akan melihat bahwasanya seorang murid seorang yang ingin mencari ridha Allah ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah itu fi ghayatil khirsi sangat ingin ala mutaba'ati nabiyhi untuk mengikuti nabinya. Sangat ingin rakus tamak, tapi tamaknya bukan tamak yang jelek, sangat ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW. alaihi Mumtathilan dengan melaksanakan li amri rabbih untuk melaksanakan perintah Allah karena Allah memerintahkan Agar kita mengikuti Nabi Muhammad laqad kana lakum fi uswatun hasanah masih banyak ayat-ayat yang menunjukkan kita harus menjalankan perintah Nabi mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waraghiban dan karena dalam irama kerinduan fil wa'dil karimi janji yang sangat indah janji yang sangat baik janji yang sangat mulia wahariban minal wa'idil alimi dan menghindar dari ancaman yang mengerikan. Tadi disebutkan Falyahdharil ladina yukhalifuna amri an tusibahum fitnatun aw yusibuhum adzabun alim. Banyak di ayat-ayat yang menunjukkan yang melanggar Nabi Muhammad maka ia akan mendapatkan musibah besar di akhirat nanti dan yang mengikuti Nabi Muhammad akan mendapatkan pahala besar. Maka kita mengikuti Nabi Muhammad itu dalam irama mengharapkan janji, janji kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Dan dalam irama kita menghindar dari hal-hal yang menakutkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Al-waridaini yang telah datang fil ayatil lati auratnaha kita menghindar daripada ancaman-ancaman siksaan yang tersebut di dalam ayat-ayat yang telah kami hadirkan wa fi malam nuridhu dan apa dari ayat-ayat yang belum aku sebutkan karena ayatnya banyak Imam Haddad hanya menyebut lima ayat saja padahal ayat-ayat yang berkenaan dengan bagaimana dosa dan durhakanya orang yang melanggar Rasulullah itu banyak mimma huwa ma'naha mimma dari ayat-ayat yang maknanya adalah ancaman bagi orang yang melanggar Nabi Muhammad al-mustamilati 'alal bisyarati ayat-ayat yang mencakup kabar gembira bighayatil fauzi dengan puncak kebahagiaan keberuntungan wal falahi dan keberhasilan lil muttabi'ina bagi orang yang mengikuti lir rasuli rasul sallallahu alaihi wasallam wa 'alal nadharati dan ancaman-ancaman bighayatil khizyi dengan kehinaan wal hawani dan kerendahan lil mukhalifina lahu bagi orang yang melanggar Rasulullah. Kita membaca doanya Imam Haddad rahimallahu taala. Jadi ingat ternyata kita memang dalam segala amal tingkah laku kita ini dalam irama mengikuti Nabi Muhammad. Itulah hakikat sunnah Nabi. Jadi kalau ada orang menyebut makna sunnah Nabi itu bukan sunnah yang dihafal dengan otaknya. Sebab Snok juga menghafal ribuan hadis. Seorang orientalis. Orang kafir. Jadi hakikat sunnah Nabi itu bukan yang kita hafal. Sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Mengikuti sunnah Nabi. Ah. Barangkali telah banyak sunnah Nabi yang kita lakukan tapi tidak kita sambungkan dengan Nabi Muhammad. Tetapi hakikat sunnah Nabi itu adalah bagaimana di saat kita melakukannya hadir bahasanya kita meniru Rasulullah. Sehingga yang namanya sunnah Nabi yang mubah hal-hal yang biasa pun jadi sunnah Nabi. Ada seorang soleh dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang soleh, bukan dari para sahabat Nabi, seorang soleh tidak mau makan semangka, Padahal Rasulullah makan semangka. Lalu ditanya oleh teman-temannya, eh kenapa kamu nggak mau makan semangka? Memangnya haram ya? Rasulullah padahal makan semangka. Apa jawabnya? Ya, aku tahu Rasulullah makan semangka. Terus kenapa kamu nggak makan? Jijik dengan makan Rasulullah? Tidak. Aku tahu Rasulullah makan semangka. Tapi karena aku tidak tahu bagaimana caranya, maka aku tidak makan. Jadi sampai cara makannya itu meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara ngambilnya dari sini, cara motongnya begini. Lah ini kalau sudah orang betul-betul sambung hatinya dengan Rasulullah, ingin semua tingkah lakunya itu disambungkan dalam irama mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihat, yang namanya mengikuti sunnah Nabi itu maknanya. Bukan saja sekedar menghafal. Ada orang melakukan sunnah Nabi ternyata itu menghafal dari hadis. Sunnah Nabi masuk masjid adalah sunnah Nabi dengan memasuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan sunnah Nabi, keluar kaki kiri sunnah Nabi, masuk WC sunnah Nabi, pakai baju, pakai wangian sunnah Nabi. Menyebut sunnah Nabi tapi tidak ingat Rasulullah. Akan tapi para kekasih Allah melatih. Jika engkau hendak melakukan sunnah Nabi, hadirkan bahasanya kamu ingin mengikuti Rasulullah. Ingin memakai siwak karena aku mengikuti Rasulullah. Ingin masuk masjid dengan kaki kanan. Kenapa kamu mendahulukan kaki kanan? Karena aku mengikuti Rasulullah. Nah itu hakikat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya sekedar melakukan sunnah dohir. Tapi ada sunnah batin. Itu yang menjadikan orang rindu kepada Rasulullah. Menjadi rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kerinduan itu menjadikan orang berusaha untuk mencari tahu tentang perilaku dan tingkah laku kebiasaan Nabi Muhammad. Maka kerinduan kepada Nabi Muhammad itu kunci ilmu. Akhirnya pengen tahu gimana sih cara makannya Rasulullah? Belajar. Gimana sih cara tidurnya Rasulullah? Belajar dan diamalkan. Bagaimana, bagaimana, bagaimana terus. Sampai di saat mau jual beli, Gimana sih jual beli yang diizinkan oleh Rasulullah? Ini boleh tidak menurut Rasulullah? Mau beli baju, baju begini boleh atau tidak menurut Rasulullah? Oh, orang yang hatinya sambung kepada Rasulullah akan selamat. Maka ditutup oleh Al-Imam Haddad adalah makna sambung kepada Rasulullah. Tapi sekarang banyak termasuk tadi yang kita sebut masalah ibadah haji. Hati-hati. Ada orang mengharamkan ziarah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah orang paling busuk di dunia dan di akhirat. Dan ada. Barangkali ada yang mau naik haji, nanti ada pembimbing-pembimbing haji yang dia itu bentuknya manusia, tapi sebetulnya dia lebih busuk dari iblis karena melarang kita ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dengan bahasa ilmiah, ibu kan sudah belajar bu ya manasik haji. Iya, ayo rukun hajinya ada berapa? Ada lima kan? Ihram. Terus apa? setelah ikhram tawaf ifadah Allah ah, wukuf di Arafah, tawaf ifadah. Kemudian uh, sa'i, tawaf sama sa'inya. Kemudian setelah itu tahallul lima, Bu ya. Lima. Ada ndak Bu ziarah Nabi Muhammad? Ibunya kan jawab, nggak ada. Ya sudah ziarah bukan Nabi Muhammad, bukan rukunnya haji, bukan syarat wajibnya haji, maka ibu nggak usah ziarah Nabi Muhammad, bukan rukun. Nah, hebat ya gaya ilmiah. Iya, iya. Tapi orang pleret cerdas. Ziarah Nabi Muhammad bukan syarat rukunnya haji, tapi ketahuilah Pak bahwasanya ziarah kubur Nabi Muhammad adalah syarat rukunnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang cinta tidak mampir bohong gitu ya. Hah? cinta sama orang tuanya, mas orang tuanya di pleret Dia dari Bogor, Bandung, rumahnya di sana. Bertahun-tahun katanya cinta ibu bapaknya lewat pleret, nggak mau mampir. Bohong dia itu Jadi berkunjung itu adalah syarat dan rukunnya cinta itu. Kalau memang orang mencintai akan berusaha untuk mengucapkan salam kepada yang dicintainya dan itu dicontohkan untuk mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah jadi lihat di dalam ibadah haji pun ternyata ada upaya-upaya waktu kita haji dijauhkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayar duit 30 juta enggak ziarah Nabi Muhammad. Rugi, berulang-ulanglah Anda untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketahuilah di situ adalah derai air mata kerinduan akan Anda saksikan. Dan barangkali Anda pun termasuk orang yang menangis di saat Anda di hadapan kubur Nabi Muhammad dan mengucapkan salam. Sampai ada suatu ketika ada orang duduk-duduk di situ, setelah duduk kemudian dia ke masjid eh, ada orang di masjid Nabi Muhammad, setelah itu menyeberang kubur Nabi Muhammad lalu ada orang bertiga itu saling saling ngobrol. Eh, kenapa orang kok pada nangis di sini? Apa jawab temannya? Kamu sendiri nangis. Oh, Iya, tidak sadar kadang-kadang orang menangis di situ karena rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa ditahan. Tapi ada orang yang di situ masih ah, memang tidak pernah rindu. Halal bid'ah, haram bid'ah. Ah, was. Ziarah Nabi Muhammad bid'ah. Ziarah Sayyidina Hamzah bid'ah. Ziarah Baqi bid'ah. Oh, musibah. Dan juga yang mau berangkat ibadah haji, hati-hati kalau nanti mendapatkan buku cuma-cuma. Sebab ada sebagian buku dan kaset itu ternyata sampai di rumah itu ngantemin sampean sendiri. Ngantemin bapak ibu sendiri, ngantemin anda semuanya. Salah yang anda lakukan itu bid'ah, itu syirik, neraka, bid'ah, syirik, neraka. Jadi ada buku-buku yang penuh dengan neraka. Untuk apa dibawa pulang? Hati-hati itu. Jadi dibagi-bagi cuma-cuma. Ini diantara yang harus kita perhatikan di situ. Mari kita doa untuk menambahkan kita kecintaan kepada Rasulullah. Doanya doa Imam Hadad. Kita baca doanya, nanti kita baca kita baca doa dengan maknanya, nanti kita baca secara khusus dengan bahasa Arab. Allahumma ya Allah. Inna sesungguhnya kami nas'aluka memohon kepadamu ya Allah bi annaka sesungguhnya engkau anta engkau sesungguhnya ya Allah adalah Allah Tuhan Allah allazi la ilaha yang tidak ada Tuhan illa anta kecuali engkau aku mohon aku memohon kepadamu ya Allah yang tiada Tuhan kecuali engkau maksudnya tidak ada tempat bagiku untuk memohon kecuali engkau ya Allah antal hannanul mannanu engkau adalah zat yang maha kasih Al-Mannan yang maha pemberi nikmat. Badi'us samawati wal ardi yang menciptakan langit dan bumi. Ya dal jalali wal ikram. Zat yang mempunyai ke keagungan dan kemurahan dan kemuliaan. Antarzukona. Berikan kepada kami ya Allah antarzukona. Maksudnya berikan kepada kami. Berikan rizki kepada kami. Rizki apa itu? Bukan duit yang ditulis Imam Haddad. Rizki yang paling hebat ya Allah berikan kepada kami yaitu kamalal mutaba'ati kesempurnaan di dalam mengikuti li'abdika kepada hambamu wa rasulika dan rasulmu. Oh, doanya Imam Haddad lagi-lagi seperti itu. Ya Allah, yang tiada Tuhan kecuali engkau, engkau maha pengasih, engkau maha pemberi nikmat, maka dengan kasih sayangmu Berikan kepada kami nikmat yang agung ya Allah. Berikan kepada kami rizki ya Allah. Rizki apa itu? Kesempurnaan di dalam mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhlaki di dalam akhlaknya wa a'malihi dan di dalam, dan dalam amal-amalnya wa qawlihi di dalam omongan-omongannya niru cara berbicaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan zahir batin bukan saja zahirnya mengucapkan hadis Nabi hatinya tidak pernah ingat Nabi wa tuhyina wa tumitana dan hendak ya Allah kami mohon hendaknya ya Allah kami mohon hidupkanlah kami dalam keadaan seperti itu tadi mengikuti Nabi Muhammad wa dan matikanlah kami juga ya Allah ala dzalika dalam keadaan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika dengan kasih sayangmu ya arhamar rahimin wahai zat yang paling zat yang maha pengasih Allahumma ya Allah Rabbana Tuhan kami, ya Rabbana maksudnya wahai Tuhan kami, lakal hamdu hanya bagimulah segala pujian. Hamdan kami memuji kepadamu ya Allah kathiron dengan pujian yang banyak. Tayyiban yang baik, mubarakan yang penuh berkah ya Allah fihi di dalam pujian tersebut. Ya Allah zat yang paling berhak untuk dipuji. Ya Allah zat yang memiliki segala bentuk pujian. Kami memujimu ya Allah kama yambahi seperti yang selayaknya diberikan pujian di jalali wajhika yang sesuai dengan keagunganmu li jalali wajhika Aku memujimu ya Allah. Kalau kita memuji dengan pujian sesuai dengan kemak, sesuai dengan apa yang kita ketahui nggak ada nilainya. Kita tidak mempunyai kita tidak banyak mengerti kemuliaan. Sehingga untuk kita jadikan bahan sanjungan untuk Allah, nggak ada apa-apanya. Maka paling enak adalah, Ya Allah aku memujimu Ya Allah, sesuai dengan kemuliaanmu. Ya sudah, Allah yang tahu. Sesuai dengan kemuliaanmu. Wa aldimi sultanika, sesuai dengan keagungan kerajaanmu Ya Allah. Subhanaka, subhanaka, maha suci Allah. Maha suci engkau ya Allah la ilma lana sungguh kami tidak mempunyai ilmu illa tanah kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami ya Allah kami semua ini bodoh subhanallah ditutup juga dengan doa ikrar kita ini tidak akan tahu apa-apa kecuali Allah yang ngasih tahu kita tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali karena Allah mengizinkan kita mendapatkan ilmu maka ucapkan subhanaka maha suci engkau ya Allah la ilma lana kami tidak punya apa-apa kami tidak punya ilmu illa ma'allamtana kecuali yang engkau ajarkan. Apa yang diberikan oleh Allah, apa yang kita miliki dari ilmu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan oleh Ustaz Timyati nikmat yang diberikan oleh Allah itu semata-mata kan dari Allah, enggak ada. Ilmu yang kita berikan bukan karena Anda yang punya otak. Eh, jangan sombong dengan otakmu. Pandai cerdas kayak apapun kepleset di kamar mandi otak belakangnya terbentur geger otak. Mau apa? Suruh inget satu kalimat gak bisa. Katanya ilmunya banyak jadi paling bodoh goblok tololnya manusia. Bisa atau tidak? Bisa. Maka tidak perlu orang sombong dengan otaknya. Maka sombong dengan ilmunya adalah orang yang lupa dengan kelemahan dirinya dan itu adalah orang yang melonjak menjadi orang sombong. Dan sombong adalah sifat yang tidak layak bagi hamba. Maka dia akan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka sesungguhnya engkau ya Allah. Anta engkau al-alimu yang maha mengetahui. Al-hakimu yang maha bijak ya Allah. La ilaha illa anta subhanak. La ilaha tidak ada Tuhan illa anta kecuali engkau ya Allah. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Ini sesungguhnya kuntu aku adalah minadzalimina termasuk dari orang yang zalim ya Allah. Zalim dalam banyak hal. Doanya kurang khusyuk, zalim. Minta kepadamu kadang-kadang enggak ingat ya Allah. Saya sering banyak doa ya Allah, tapi saya tidak pernah ingat yang saya doakan. Nah, betul enggak? Iya ya. Saya Allahumma ya Allah sholli ala sayyidina ya Allah mabarik Minta apa sampean? Kan kurang ajar ini. Baca doa tapi tidak pernah dihadirkan makna yang ia minta. Doanya setiap malam tapi ngelantur ke sana kemari. Allahumma barik lana fiha Allahumma yukzina Allahumma Apalagi sambil nonton sinetron ini. Doa apa itu? Jadi kalau doa pengen dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah harus dihadirkan makna butuh kita kepada doa. Hadirkan makna kekhusuannya itu. Apa yang kita minta? Tamat selesai risalah itu, risalah ini lil murid bagi seorang murid. Al-maksud yang telah dikhususkan diberi oleh Allah min Rabbi dari Allah Al-Majid yang maha mulia. Bitathbit dengan kekokohan, bitathbit dan kekuatan wat dan kekuatan, wat dan kebenaran, wa dan keberadaan bihamdillah imla'uha dan alhamdulillah penulisan imla ini pendiktiannya. Imam Haddad itu mendikte. Korangannya Imam Haddad itu banyak tapi dikte. Eh orang dulu tuh hebat. Didikte. Jadi kalau ngaji begini tulis uh, ini karena Imam Haddad itu buta orang ya. Yang nulis orang ini adalah buta sejak umur lima tahun. Imam Haddad itu buta karena kena cacar. Kena cacar sampai kena ke matanya hingga buta Imam Haddad itu. Jadi ini semuanya didikte. Jadi kalau ada santri ya sudah dikte tulis bab ini. Uh, selesai di dalam mengimplak mendikte ini fisab'i layalin seminggu. Oh. Seminggu didikte setiap habis waktu waktu-waktu tertentu. Atau atau delapan min syahri Ramadan waktu bulan Ramadan. Dan ini pernah kita baca di makomnya Imam Haddad kitab ini juga dalam waktu seminggu. Sengaja untuk meniru. Pernah kita membaca kitab ini dengan beberapa teman dalam waktu seminggu. Ngambil barokah di makomnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala di kubur beliau. Semoga Allah menyambungkan kita dengan beliau dan jid kakek beliau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihda wa sab'ina wa alfin min Hijrati tahun seribu tahun 1071 tahun 1071 belum terlalu lama iman hadrat itu 300 tahun yang lalu min hijrati dari hijrahnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira semoga salawat terlimpahkan kepada Rasulullah salawat yang banyak salam yang banyak walhamdulillahi rabbil alamin segala puji bagi Allah subhanahu wa taala penguasa alam semesta kita nanti minta doa Tadi ada minta doa untuk hadiah Fatihah untuk Ibu Maria binti Hasan Hasan binti Hasan Basri Bisri ibunya Ustaz Yahya Panembahan sedang sakit Oh hadiah Fatihah ya untuk hadiah untuk beliau ya semoga Allah mengampuni dosa mengampuni dosa beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang beliau tinggal adalah anak yang soleh solehah, yang ditinggal dibudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya. Berkatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini juga minta doa Ibu Nur Ayu Fitria Buat Nur Ayu Fitria oh, ya. Nur Ayu Fitria yang sedang sakit kita berdoa untuk Nur Ayu Fitria dan yang lainnya yang daya dilanda sakit oleh Allah, apa diberi sakit oleh Allah. Semoga sakitnya ini adalah makna pengangkatan derajat, pengampunan dosa dan semoga Allah segera menghilangkan penyakit tersebut dan menggantinya dengan kesehatan dan apa yang telah dikeluarkan dalam pengobatannya akan menjadi amal jariah, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Dan juga ada saudara kita, teman kita, orang yang kita cintai ya Habib Hasan Al-Kaf juga di tim A lagi menderita sakit dan masih banyak orang-orang yang sakit dan juga beberapa orang yang membantu santri kita itu memang lagi sakit lama. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada mereka dan semoga yang anak-anak mereka adalah anak-anak yang soleh, keluarga mereka keluarga yang soleh solehah dan semoga Allah melipat gandakan uh, eh, rizki mereka, rizki yang halal yang menghantarkan kepada ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Ya, nasta'in. Suratul Minggu kemarin Buya menganjurkan agar membaca kunut setiap sholat fardu itu dilakukan sampai berapa hari. Namanya kunut nazilah. Dianjurkan kita membaca kunut ya. Kunut kemudian ditambahi dari kunut Allah Mahdini kunut untuk minta perlindungan dari bala bencana. Itu tidak ada batasnya. Selagi Anda merasa ada bencana, Anda boleh berdoa. Bahkan boleh bertahun-tahun. Boleh setiap hari. Tidak ada batasnya membaca kunut namanya kunut nazilah. Sepanjang Anda mendengar ada musibah menimpa saudara kita atau menimpa kita atau kita takut tertimpa musibah, maka kita mengangkat dengan doa dengan kunut nazilah. Jadi setiap waktu setiap sholat Khususnya sholat fardu, bukan saja sholat fardu ya. Sholat fardu dihususkan, Jadi jangan kaget kalau sholat duhur tiba-tiba imamnya Allahumma adina fiman hadait ya dikeraskan. Amin. Nah, ini. ini adalah sunnah. Kunut nazilah ini disepakati oleh ulama, nggak ada yang berbeda. Kalau kunut subuh, madhab Abu Hanifah akan mengatakan nggak pakai kunut. Tapi kalau kunut nazilah nggak ada yang berbeda. Semua mengatakan ada namanya kunut nazilah. Ijma ulama ini tidak ada yang berbeda kecuali orang bingung. Maka jangan usah kaget ya kalau masuk satu kampung tiba-tiba ada Allah Mahdini di jam di salat duhur ya. Allah Mahdini, Allah Mahdina di salat asar. Nabi tamdai dengan doa Allah matfa'annal al-bala'a wal maba waz-zina waz-zalazila ma dhahara minha wa dan seterusnya. Sunnah dilakukan. Dan di saat Anda salat sendiri pun sunnah. Cuman karena tidak terbiasa kadang-kadang lupa. Untuk perjodohan apabila diminta untuk menceritakan kepribadian seorang yang berlatang belakang keluarganya, boleh tidak kita menceritakan sejujurnya? Masalah menjodohkan orang barangkali. Kalau ada orang bertanya tentang seseorang, maka kita tidak boleh bercerita semuanya. Tapi bercerita yang ditanyakan saja. Misalnya ada bertanya, Buya, orang itu gimana? Kalau sekiranya orang itu nggak baik, jangan diceritakan. Orang itu nggak baik, pezina, pemabuk. nggak usah, katakan. Sudah lebih baik yang lain saja. Begitu saja, umum sifatnya. Memangnya kenapa? Sudahlah yang lain-lain. Enggak, saya harus pengen tahu. Nah, keluarganya gimana? Anak, ah, bapaknya gimana? Bapaknya, nah, satu-satu ya. Bapaknya baik. Ibunya, ibunya baik. Terus-terus apanya sih? Jangan langsung, wah wow, ya dia begini, saya pernah ketemu dia, tamu oh, sama sama. Nah, nah, nah, nah, itu adalah haram termasuk menggunjing. Maka diperkenankan menjelaskan aib diantaranya adalah di dalam pernikahan tapi satu-satu yang ditanya. Tapi harus dengan global dulu, lebih baik yang lain saja. Kenapa sih? Ya sudahlah, semoga kamu dapat yang lain saja. Memang kenapa? Sudahlah. Nah, ditutup. Karena menceritakan aib orang itu adalah besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menceritakan aibnya orang itu bahaya, ngeri. Maka dari itu kita jaga lidah kita. Jangan kita mengobral cerita tentang kejelekan orang, biarpun di dalam pernikahan. Boleh tapi satu-satu. Artinya selagi dia menanya hal itu itu. Akan tapi kalau sangat tidak penting urusan perzinaan dan sebagainya enggak usah. Wah, oh, dia pernah zina, enggak usah. Haram. Kalau kita tidak melihatnya, kita akan dicambuk Cukup kita katakan Masya Allah. Masalah akhlaknya kayaknya uh, belum memenuhi syarat untuk jadi istri yang baik. Itu saja. Memangnya kenapa sih? Tidak usah ngomong, oh, setiap malam keluar sama laki-laki, dia terzina ini. Tidak boleh, haram. Lihat, akhlaknya Rasulullah itu sangat mulia. Kalau umat Islam itu meniru akhlaknya Rasulullah, nggak ada orang musuhan. Ada lagi pertanyaan? Apa hukumnya sholat duhur di hari Jumat? Dilakukan setelah sholat Jumatan. Dan bolehkah sholat duhur di hari Jumat dilakukan sebelum pulangnya orang sholat Jumatan? Ini cerita panjang. Syekh Abi Bakar Syatok yang mengarang sarahnya Fathil Mu'in itu beliau punya tulisan masalah sholat Jumat dan i'adatul Jum'ati dan mengulang Jumat dengan duhur khusus dan rupanya ceritanya di Mesir itu ya nggak beda dengan orang di Indonesia. Sebetulnya Syekh Abu Bakar Asyatok itu pengen mengatakan nggak ada. Nggak ada. Kalau orang sudah melakukan sholat Jumat sah selesai. Jangan dibebani orang dengan sholat dua kali lihat nyeksa orang itu. Wong sholat panjang saja dimarahi. Sholat kepanjangan dilarang. Sholat kepanjangan saja dimarahi oleh Rasulullah. Bagaimana dia menganjurkan sholat dua kali. Lihat. Tetapi kita pun harus bijak. Kenapa kok di sebagian daerah di Cirebon dan Majalengka. Kemudian Indramayu itu kok ada sholat dua. Nah ini kita harus dikembalikan kepada ceritanya ya. Kita harus khusnudon. Itu ceritanya di Mesir dulu begini. Ada kaidah di dalam fikih, usul fikih, bahasanya kullu ibadatin yukhtalafu fi sihhatiha tustahabbu i'adatuha semua ibadah semua ibadah yang diperselisihkan tentang sah tidaknya maka itu disunnahkan untuk diulang misalnya sholat jumat Menurut Imam Malik cukup dengan 12 orang, nggak harus 40 orang. Menurut Imam Abu Hanifah, tiga orang boleh. Tak tahunya kita sholat dengan 30 orang. Ngikut Imam Malik, sah. Tetapi kan menurut Imam Abu Imam Syafi'i enggak sah. Berarti ini diperselisihkan. Selagi diperselisihkan seperti itu sunnah untuk diulang. Semua ibadah yang diperselisihkan tentang sah tidaknya sunnah untuk diulang, diulang. Itu selesai, enggak ada masalah. Kenapa anta? Untuk khuruj minal kitab. Tapi untuk khuruj minas, minal khilaf. Untuk keluar dari khilaf. Misalnya, kita melakukan sholat Jumat, tiba-tiba imam khotibnya atau khotibnya itu membaca khutbahnya kurang rukunnya. Lihat kalau menurut madhab syafi'i langsung nggak sah. Karena nggak membaca wasiat takwa misalnya. Menurut madhab syafi'i kan nggak sah ya. Tapi masa ulama sekejam itu harus ulang semuanya. Habis sholat dua rakaat suruh ngulang. Aturan siapa itu? Said Ali dalam kitab Tarsihul Mustafidin menjelaskan jangan diseksa umat. Bahkan dijelaskan di situ semua ibadahnya orang awam itu kalau masih bisa dibenarkan dengan madhab lain anggap saja itu sah. Yaitu, itu untuk memberikan solusi. Enggak apa-apa karena sudah terlanjur mau apa lagi. Kalau dari awal-awal mungkin harus ada khotib yang berdiri dengan meringkas. Kita ulang khotbahnya sedikit saja. Alhamdulillah. Atau khotibnya diulang. Ustaz, ustaz kurang wasiat takwa. Langsung saja berdiri. Mahasiswa muslimin itakullah. Selesai, langsung duduk lagi. Tapi kalau sudah terlanjur melakukan sholat, tidak perlu diseksa orang untuk mengulang. Tetapi ingat kaidah apa? Sunnah Menurut madhab syafi'i wajib ya. Menurut madhab syafi'i. Menurut madhab syafi'i yang dikukuhkan wajib karena nggak sah. Sebab menurut madhab syafi'i yang dikukuhkan pendapat yang mu'tamad apa? Yang tidak sah khutbahnya maka tidak sah sholatnya. Nah ini begitu. Tapi ini kita tidak ingin menyiksa orang dengan hal-hal yang semacam itu. Itu dalam madhab syafi'i. Karena kita juga di dalam pembahasan ini kita mencoba untuk mencari-cari kok, eh, kok kalau memang harus diulangkan berat sekali. Ternyata kita harus membaca satu kitab namanya Sab'ah Kutub Mufidah ya, karangannya uh, Sayyid Alwi. Itu Masya Allah satu kitab yang sangat membantu untuk kita itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi ribut di masyarakat. Semua ibadah yang diperselisihkan sah tidaknya maka sunnah untuk diulang. Tetapi kalau sudah yakin sah, yakin sah, haram sebetulnya diulang. Coba sholat Jumat. Khotibnya hebat dengan rukun-rukunnya. Jumlahnya lebih dari 40. Dan tidak ada yang mendahului masjid yang lain. Wah, pokoknya sempurna. Lah ini kan sudah sah. Kalau mengulang, yang tidak usah basa-basi katakan itu bid'ah, sesat. Enggak benar. Bagaimana akan diulang siapa? Ini syariat siapa? Tetapi kita menyikapi, kita pernah dipertemukan dengan memang beberapa tokoh di Cirebon bagian sana ustadz-ustadz karena ustadz-ustadz ini adalah terbagi dua gara-gara yang separuh itu selalu mengulang yang separuh tidak akhirnya kita jelaskan duduk masalahnya itu begini ceritanya itu kita mirip-miripkan saja dan insya Allah ceritanya sama kasusnya Syekh Bakar Sato itu dulu cerita begini di Mesir dulu waktu pertama kali madhab syafi'i itu berkembang orang baru berdakwah itu ada satu kampung Orang baru masuk Islam beberapa belas atau beberapa puluh. Mau disuruh Jumatan ke kampung, ibaratnya di pleret sini. Kalau suruh ke Batu Belah kejauhan, orang pleret pengen mengadakan sholat Jumat. Tapi gimana caranya? Selama ini dengar Jumat, Jumat, Jumat, sholat Jumat, tapi belum pernah mengamalkannya. Jangan gara-gara jumlahnya kurang lalu tidak melakukannya. Ada berapa laki-laki di sini? Ada 30. Ya sudah, ayo kumpul sholat Jumat. Nah, kan begitu ya? Akhirnya melakukan sholat Jumat. Setelah melakukan sholat Jumat, diajak. Karena menurut Imam Syafi'i tidak sah. Jumlahnya masih 30, maka diulang ya. Boleh. Paham? Diulang. Jadi, kita sholat Jumat untuk belajar. Dan menurut madhab Malik sebetulnya sudah selesai. Tapi karena kita madhabnya Syafi'i, maka setelah itu kita ulang dengan sholat duhur. Betul. Akhirnya setelah itu dilakukan setiap sholat Jumat, sholat duhur. Dakwah kan berkembang ya. Dulu kan orang laki-lakinya cuma 30, lah sekarang sudah 200, ya kan begitu. Kiainya sudah mati, nggak bisa menjelaskan lagi ya. Kiainya sudah mati, nggak bisa menjelaskan. Lah kebiasaan ini masih dilakukan, makanya alasan mereka yang melakukan apa? Ini kan yang dilakukan kiai dulu, tetap begitu alasannya. Tapi ingat kasusnya, kiai dulu waktu nyuruh mengulang itu dalam keadaan belum sempurna sholatnya. Tapi kalau sudah sempurna nggak perlu lagi. Jadi jangan disalahkan mereka itu. Yang melakukan sholat Jumat dengan mengulang dengan duhur, jangan langsung disalahkan. Kembalikan kepada sejarahnya itu seperti apa. Jadi begitu dulu ceritanya. Sehingga memang kalau sudah sempurna, tidak perlu, jangan diseksa. Haram hukumnya menyiksa orang untuk sholat dua kali. Masya Allah. Semuanya itu bisa diselesaikan dengan ilmu. Coba tanyakan kepada kitab-kitab yang lainnya. Dasarnya di mana? Suruh membawa kitab. Bahkan kita tanyakan, kalau memang ada kitab yang menganjurkan seperti itu, aku berarti saya harus belajar. Kitab apa yang mengajarkan yang semacam itu? Menyiksa orang untuk sholat dua kali. Tetapi ingat, kita harus menghadapi mereka dengan bijak bahwa mereka itu melakukan yang demikian itu karena mengikuti pendahulu mereka para kiai-kiai yang terdahulu sehingga turun menurun dilakukan. Tapi ingat kiai terdahulu itu waktu menyuruh melakukan sholat Jumat, mengulang Jumat itu karena ada sebab saat itu dan sebabnya sudah hilang mestinya hilang. Tapi yang namanya orang awam namanya ngikut-ngikut niru-niru. Ya ini. Alhamdulillah masih terikat dengan ulama. Insya Allah mereka tidak sampai tergolong kepada orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Baik, insya Allah akan mohon doa dan hadiah Fatihah untuk almarhumah. Tadi sudah ini Maria? Sudah ibundanya dari Ya sudah tadi baca fatihah Sekarang kita minta Kepada Al-Mukarram Syekh Masudi untuk menutup majlis ini Karena kita hatam dari membaca kitabnya Al-Imam Haddad rahimahullahu ta'ala Kita sambil memohon beliau agar majlis ini semakin sempurna Majlis ini semakin beruh barokah Agar ditutup oleh beliau khatam pada malam hari ini pembukaan hadir, penutupan Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa karimina dukhrina wa mulana Muhammad وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أشهب سيدنا رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال عظيم سلطانك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والطف بنا يا لطيف والمسلمين اللهم سلمنا في الدنيا والآخرة اللهم سلمنا في الدنيا والآخرة اللهم اختم لنا بالإيمان والإسلام اللهم اختم لنا بالإيمان والإسلام اللهم اكفنا في الدنيا والآخرة اللهم اكفنا في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا زيارة حرمين اللهم ارزقنا زيارة حرمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وخفض المرسلين وإلهاما من الملائكة المقربين اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها خوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وخشتنا غربتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وأن أيماننا وأن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وذل يوم القيامة على رؤوسنا وسقل بها موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا و سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنأمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتئنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستأملنا على سنته وتوفنا على ملته واخشرنا في زمرته الناجية وخزبه المفلحين وانفعنا به بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا خوضه الأشفى واسقنا بكأسه الأوفى ويسر علينا زيارة حرمك حرمه من قبل أن تميتنا ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى اللهم إنا نستشفئ به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم به عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك